saya sebutkan di kita itu dalam bentuk amal-amal kebaikan bisa dengan bentuk tasbih bisa bentuk dengan zikir ataupun bisa dengan perbuatan amal berbuat adil kepada uh, orang kemudian membantu orang kalau sebarang kami yang kasih Alaihi Wasallam bersabda tentang kita nama sebagai itu adalah akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Husnul khuluq, akhlak yang mulia. Adapun dosa itu adalah mahal dari nafsika suatu hal yang mengganjal dalam diri. Wakarihta ayat tala alaihim nas. Dan kita tidak suka orang melihat keganjilannya. Sesuatu orang yang tidak suka. Yang mana orang lain melihatnya kita nggak suka. Itu adalah dosa. Artinya kalau kita bohong, berasa nggak nih gacrusan dalam diri kita? Kalau kita bohong, ya gacrut dalam diri kita. Ketika kita berlaku yang melanggar diri ngambil punya orang berasa nggak? menolong orang lain dia tuh itu berjalan itu nggak kalau ada nah, kalau yang zahir yang kelihatan itu jelas bunuh paling itu nggak pasti mau hari kemudian kan berzina orang pasti mau hari itu perbuatan yang nggak nah memang gitu. nah ini patokan ini bukan hanya pada sesuatu hal yang mubahir tapi kepatokannya itu adalah sesuatu hal yang yang ada pada diri kita. Kita kalau ngomongin orang, biasa nggak ya? Berasa nggak dari Itu kalau kita ngomongin kebaikan orang, kita muji orang, itu biasa. Itu bisa tajam Kalau mungkin kita kan kalau yang baik kita dengan tajam pada buruk itu saja sembunyi sembunyi nah, itu makanya kelas itu katanya satu seorang ulama ikhlas itu adalah kau ingin sembunyikan kebaikanmu sebagaimana kau ingin sembunyikan keburukan keburukanmu keburukan jadi kita pengen sembunyi dan kalau yang baik kita pengen sembunyi itu ikhlas kamu jadi supaya nggak kelihatan orang kelihatan orang al-birru juga itu sama dengan husnul khuluqi, akhlak yang mulia. Yang mulia. Artinya kalau akhlak yang mulia itu mesti baik. Nah, ini berarti semua ini itu ada di mana? Ada di akhlak. Maka jelas kalau dalam posisi kita ini berlaku kepada orang apapun yang kita perbuat dalam bentuk yang umum. Anda memberi atau Anda tidak memberi, Anda berkata atau kita tidak percaya, itu oh, aku nggak ngomong, aku ingin orang A apa yang boleh. Kenapa saya ngomong? Ya, sampainya apa-apa, saya mau. يجب بقى ده حسن خلقي هذا الكتاب يقول هذا التعليم اللي بيجمعه يبتدي بقى الغيبة dan apa yang harus saya terus itu hasnul tawakkul kadang-kadang ada orang nyakitin yang disakitin senyum nah, dari sahabat Nabi kita Muhammad jadi ini sering umum juga. Kalau nanti lagi jalan itu biasa itu di sofa ada kaosnya. Kalau ada kaum itu tidak bisa. Gitu orang nah, nanti yang berjalannya rombongannya itu dia minta minta. Gitu. Tapi jangan seringnya lagi bagi bagi. Nah, satu nanti tapi lagi jalan kalau bisa harus besok, saya baru ditarik. Ya, bisa. Satu bekas, satu kasus itu. Dengan nilai itu. Senyum nanti. Padahal sini, ada bekas. Bukan karena kepikiran korban itu kan tajam Karena ditarik. Mulai lima, ini tidak. Ayo, suruh. Buat bagi saya. Tapi selain bagi bagi. Tadi tadi kan dulu. Kalau Oh, itu bukan. Jadi kalau kita disakiti orang malah saja ah, itu al-jamru. Osmer, waktu itu kan lama-lama tampol aja, jadi tampol itu gitu ya. Ini berkhuluk. Jadi kita yang berada di situ kadang-kadang kita kata begitu, perempuan itu kita kenal. Dia bertanya, mau kawin enggak? Hmm, dia itu sekutu, sekutu kan? Kan gitu. года. Ему не сильно утверждение денег не только. Banyak hal yang ganjel dalam diri. Ya? Jadi apa aja? Ini sama kan? Gitu ya. Apa sih? itu menjadi ganjel? apa ya? Kayak ganjel. Modelnya kalau ganjel itu ya, kita bohongin orang nih, gitu. Bohong. Terus kita dapat nih, gara-gara kita bohongin gojek nih, gitu. Bohongin orang selesai. Kan, kenapa gitu? Ada rasa gak enakan karena bohongin orang ini di dalam jadi katakan itu ini potongan dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan saya saya tidak saya kalau gitu nomor satu ini itu doa saja dihitung berapa itu perbuatan tahu ya kita ah, misalnya mau dia mau mahaja sesuatu yang ganda jauh di nafsika wa ayat ayyattabi'a alaihinna dan kau tidak suka orang lain lihat kegandelannya kegandelannya orang lain kamu ada boleh bahasa lancar itu kalau seandainya kita mana sih yang orang lain kita nggak demen gitu di sini ya dia ngintip rumahnya si anak gitu. parahnya gitu di kamar mandi gitu tadi gitu lu lu masih ada begitu kalau gitu gitu nih yang kemarin tuh bohong ya, uh, di kemarin tuh nyampe pada orang meter gitu mana kita dia orang mana kan gitu jadi kita nggak mau kerja begitu begitu karena umumnya kalau kebaikan tuh kita tahu orang lain tapi kalau keburukan umumnya orang itu yang sebelum Aparte del gobierno militar, agarró el empezando a robar el وكرهت أن يطلع على إذنك دي بتنسى النبي صلى الله عليه الحديث هو بصح المعقد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقول أتمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أتمت ومجال رسول الله قال kita tas'alu anil birri kau nanya tentang kebajikan nabi wali bang, jadi orang datang lu mau nanya tentang kebajikan nah ini Allah hanya nabi ini bisa tanya dengan nabi sebenarnya sih kalau mau nanya begitu gue tahu mau nanya anak gue sabar gitu itu banyak benar karena dia kan statusnya sebagai seorang rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu itu benar pasti tidak tentang Nabi, ingin tanya tentang kebajikan. Nabi lanjut duluan, kamu tanya tentang kebajikan? Fakul bimbang, iya. Kalau kalau yang namanya kebajikan itu seperti apa? Kita iya, bukan hanya hatiku. itu. tanya hati, hati itu. Bagaimana hati kita itu berbicara? Al-birru matma'annat ilaih nafsu. Yang mana jiwa kita itu tenang, itu namanya sebagai kebenaran. Wasma'anna ilaih qalbu. Yang mana jiwa kita dan hati kita tak tenang. Jadi, kalau kita kerjaan ini, kerjaan ini, kerjaan ini, hati kita tak tenang. Itu namanya lagi. Karena emang ini kita ini terlahir dan ada terjadi. jadi. Kita itu berpengaruh. Lurus, lurus. Ada orang jatuh, kita semuanya gitu. Ada tak? Ada. Nah, kalau misalnya, itu yang beli rokok. Ada duit nih. Tidak perlu. Rokok. Nabi. Nabi tidak ada dua ribu. Kita balikin. Lapan puluh ribu. Balikin. Pernah tidak kita? जब मुझे तो लगाता मैं गिरता चलो अभी गिरता itu apa yang disebutnya disebutkan yang kebajikan kebajikan itu adalah tanya hatimu yang mana jiwa kita tenang dan البيبي يوم لكن Tapi kalau kita hati kita tenang, emang kita niat pengen dengerin orang, pengen tenang gitu. Nah, itu baru. Kan sebenarnya ini kerjaan ini bisa ada yang menenangkan hati kita, ada yang bikin hati kita eh, bingung. sholat misalnya gitu. Saya ingin dapat itu. Patokan ini menjadi patokan orang lain. biasa seperti Ibrahim dan anak. Ketika dia ke dan beliau pulang beliau nulis di kornel lagi imbang, kemudian sampai ngobrol ada Korma tuh kan tinggi kayak gunung gitu kan jatuh ke kan plastiknya kata dia ntar gue mau bilangin gitu ntar saya mau bilangin soal yang dapat tadi sini gitu. ntar nah, karena lagi asik ngobrol sama yang jualan gitu akhirnya dilupakan wah ini gitu sampai sono sampai sampai nama push nama push sampai syam Syria iya. nah Oh, banget ini kok Ada yang datang nih, gitu kan. Hatinya gak senang tuh. Barbarnya. Ya kita coba lagi. Anggap Surabaya udah. Surabaya udah. ini doang. Hati kita nyaman sih, tenang hati kita. Allah ini ini diri kita dulu. Kalau mau dari itu, dengan punya orang, nggak tenang Kalau tenangnya kalau keseringan, kalau keseringan kerja itu, akhirnya sinyalnya ini hilang. Kalau sering kan begitu. Coba ada misalnya, ya. ada perempuan pakai lap ini, gini, diangkat ini, maksudnya di sini, Dan terus dinding kan, Gimana kamu udah biasa begitu ngangkat, dia gimana mana ngangkat, udah ada bongkok mulu begini. Eh, benar yang lama-lama bisa bilang, kalau mau itu benar tenang aja, benar tenang aja, begitu ya. Pasalnya adalah pasalkan awal, itu dasarnya pikir dulu gitu. Tinggal baca halil, halil, baca gitu. Tapi kalau seandainya udah sering dikerjain, masih sering dikerjain, lama-lama eh, hilang tuh dia yang negor dia satu hal yang sifatnya eh, kan kalau dua kali, tiga kali, empat kali, mungkin satu bisa, nanti berhasil. Tapi kalau kita keseringan ke sana, biasanya ini. Nah ini berkenaan dengan ini tentu ini menjadi sesuatu yang sifatnya nilainya fikram, nilai dan dana. Nah pada kalau begitu nilainya nanti nilai yang awal. Kalau yang benar aku bisa begitu. Contoh. Kita ini masih muda terutama waktu itu banyak banget aktivitas yang aku lihat. Bukan saya lihat kan gitu kan. Nah ini baru nantinya adalah al-birru husnul khuluq. Karena yang menenangkan jiwa ini adalah seharusnya bukan tentang jiwa kita itu kalau yang lain itu yang yang pantas yang lebih baik lebih berusaha. Karena misalnya kita berlaku, gue itu nanti jadi jadi dosa, bukan jadi jadi akhlak. Kalau ada yang dulu, husnul, apa yang Maka yang dimaksud husnul khuluq di sini adalah al-iktisafu fil muamalah. Di dalam muamalah itu kita benar-benar objektif itu namanya al-ittifaq fil muhamalah wa yaqu fil muhawalah kalau kita lagi sedang berusaha apapun yang kita lagi pengen misalnya misalnya kita ini rumah kita di sini masih tempat kita yang assalamualaikum pak listrik di rumah saya pasti udah tiga hari waktu itu kan ini bagus sih ini bagus sih gitu caranya begitu kalau alat yang mulia itu adalah kalau kita dalam posisi muamalah itu memang harus benar muamalah itu diurus benar gitu. Kalau bagi dagang, atau yang kontrakan, ada yang jadi jurang gitu. Kemudian kalau dalam uh, muhawalah upaya kita pengen dagang ya kan gitu harus upayanya harus lemah lembut kita ada urusan yang kita lagi berupaya begini begitu ya, bahas ini lalu perkata aku sudah membuat begini artinya artinya kalau kita sesuatu ada berbalas begitu dari demo ini berlemah lembut jadi gini-gini ya karena kita sedang mengupayakan sesuatu tapi juga harus dengan lemah lembut karena inilah yang nantinya bisa menjadi total kita. Tuh, apa itu kan? Kita hari ini sekarang udah pulang harap, Kalau udah pulang kabar kan begitu. Kalau kita nggak bisa dakwah, kan harus berbicara. Dengan penuh kita bahas, Emang orang mau sadar begitu aja. Ya, emang orang mau sadar begitu aja. Nah dari itu timbul dengan akhlak yang mulia. Inilah puluhan ribuan orang yang dengan akhlaknya langsung mereka bisa beri akhlak. Kalau upaya kita gitu dalam satu syariat, nah, itu nggak mesti <clears throat> orang bisa masuk ya. Nggak mesti. Tapi akhlak yang itu justru Berubah orang yang tadinya itu keras di dalam yang tadi tidak mengenal agama jadi kenal ada ya. ini letak di situ makanya model-model kayak ini bisa nggak arif konsil muhawalah kita dalam sedang mengupayakan sesuatu tetapi itu juga dengan berlebaran makanya kalau wah, itu kami, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh anak-anak, dan bunuh laki-laki. Kemudian, ya? nah, itu juga, jangan menjadi tempat ibadah. Itu, kita sedang berupaya membela ya, tetapi pasal itu nggak ada Jadi nah, ini untuk menjalani syariat ini wah, terbalik, betul? والعدل في الأحكام هذا اللي يوصل المطلوب لكن العدل يدل على إذا وجد مصدر هذه الأمر الملك هو حكم والمسيري المسيري أو كان له حكم هذا ما يحكم ولا الجنين ولا الجنين يجي تكلم على ذلك هذا يجي تكلم على ذلك memutuskan dengan undang-undang yang ada. Jadi kalau kita mau demo di depan presiden supaya si A ini digantung, dia takut. Kalau dia nggak ada karena belain ini, masa hukum bisa ditekan begitu? Dia bisa Al-adlu fil adil dalam hukum. Kalau kita ngerti kemarin ya, kan gitu kan. Kita kan bisa mencari orang. Masyarakat semua orang di pasar minggu udah tak lapak semuanya emang bukan tanah dia ini kemudian digusur itu mendatangkan sesuatu untuk besar kemudian lantas emang benar itu buat tanah pemerintah baru ini lah emang begitu hukumnya ada emang tanah lo nanti mungkin kita lalu kagak ada buktinya kan gak bisa nah itu arifku fil ada al-adlu fil ahkam di dalam memberikan hukum hukum itu adalah sebut والبذل بالأحسان البذل بالجد benar-benar berupaya keras untuk berbuat ya. kita berbuat baik itu jangan cari yang enak enak kita yang hidup kita kalau berupaya itu boleh ngasih itu yang kira-kira cukup orang yang bedah Menurut saya, ihsan itu menurut saya apa? Kan sudah dijelaskan berkenaan itu Tapi kalau misalnya orang punya sembilan dan sepuluh ribu, kayak kagak ada al-bazlun fil ahsannya. Gak ada bazlun fil ahsan. Ini yang kolek. Iya. Karena itu punya sekolah doang, doang untuk kaya-kaya, masjidnya, untuk itu begitu. Ada orang kaya-kaya, kegiatan Islamnya, bingung, bisa masalah pendanaannya, gitu sekali kalau kita dapat begitu juga al-baslu ya Ihsan itu kan semua sesuai dengan taraf kemampuan yang dia punya. Bagaimana itu diperusahakan untuk ikut di dalam dalamnya. Saya nah, ingin katakan misalnya itu punya duit misalnya di juta nanti lima puluh mereka apa aja. Tapi tidak ada renang belum kita kenalnya. Secara syariat menyeluruh ya, insan, tetapi secara ihsan ada enggak? ya hanya berpikir saja. Namun saya sholat, tapi saya sholat tidak kena sholat. Tidak kena sholat, karena saya berpikir, tidak berasa. Allah al-al, tadbiri harus ada. Dan juga banyak lagi sifat-sifat yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran berkenaan dengan ihsan ini, berkenaan dengan akhlak ini. Nah, akhlak oleh sebab kata Allah bergetar hati kita. Iza Allah wa bilakulun. Dibacakan ayat-ayat Allah bertambah nilai iman. Dan kepada Allah kita tawakal. Alladzina yuqimuna shalah. Salat itu ditegaskan bukan apa? Salat. Dan berinfak lima dari apa yang Allah berikan rezeki kepada kita kasih itu satu. Anda itu bukan pada ulah kita hidup di dunia. Kan? Kalau kita yang berat, begitu juga orang yang beriman itu sifatnya kayak apa gitu. Yang benar-benar husnul khofi, as yang senantiasa tahu taubat. al yang senantiasa ibadah. Al-hamidun yang senantiasa memuji Allah. sifat-sifatnya ada dijelaskan. Begitu juga orang hamba-hamba Allah yang kalau berjalan di muka bumi itu benar-benar dengan rendah hati. Ya, Baik dalam tataran ibadah juga maupun dalam tataran apa? Begitu jadi berada di masyarakat. benar-benar merendahkan diri. Oh gitu kalau kita mau banyak yang kita mau ini kamu tinggi tinggi tinggi gitu. Makanya itu berkenaan dengan Nah, akhlak yang mulia ini itu. Maka buat kita, kalau sifat-sifat yang disebutkan dalam Quran ini ada dalam kita, dalam diri kita, berarti kita orang yang berakhlak yang mulia. Nah, kalau sebagian ada tempat ada tempat ini kagak, berarti ini alhamdulillah ini kursus benar. Gambar akhirnya. Kan kita harus begitu kan sih, kalau orang gitu lah, apa lah gua jangan jangan ini waktu penting itu sudah kadang-kadang orang ini ini lain yang ini dengan cara perbuatan baik ini kalau ada kata-kata udah setengah aja orang kan jadi yang mana sebenarnya saya duduk di situ sebenarnya padahal kan ya ada yang terkait dengan ibadah kepada Allah yang sholatnya yang zakatnya kan gitu kan ada juga yang terkait kepada orang lain pada orang lain itu baik juga. Jadi yang ini nggak bisa diperbaiki. Padahal kalau nggak ada nih yang sifat-sifat ini berkenaan dengan sifat pada beriman yang tidak ada begitu, berarti kita buruk Allah Allah. Gitu. Kalau dia kalau ada semuanya berarti kita Allah lumbul. Kalau sebagian ada sebagian enggak, yang ada di ini yang kagak kita cari begitu tuh. Tuh baru banyak tak Kristus belajar ngaji Allah. Anak guntang gitu. Kalau mencolok itu tak gitu kan. Kalau bawa pikir orang gitu, lihat nggak, lihat nggak, itu misalnya gitu. Nah iya kan, nah, iya. Kalau kan pegang misalnya jalan, misalnya kalau ada orang misalnya gitu, misalnya gua enak orang, nah tuh lihat tak kejar tuh. Aku beli ngomong yang ada orang gitu, kan itu Karena kita takut tuh dilihat orang, tapi akhirnya kan gitu daripada begitu dosa boleh jadi lain jelek. Apa sih itu begitu ada begitu. Itu kan sakit dosa. Ya. Iya. Wahada aslun yatabattaku fihi lima'rifati sifri min Rasulillah. Ini dasar. Kita itu mana itu dosa, ya? mana itu kemajuan. Ini dari sesuatu hal yang sifatnya dasar. Makanya dikatakan Al-ibnu ma yahnuku ma yahnuku yastabri yang kita itu akan naga dalam diri kita. Wa yakrahu sahibuhu ay tali alaihna. Kegagalan yang dalam diri kita apa namanya orang dia mau orang lain iya, tuh Nah berkenaan dengan ini kan tentu saya katakan bahwa ini dasarnya untuk mengajar bahasa nah, sementara kita ini udah banyak yang mutalapis dengan kebiasaan-kebiasaan. Udah begini, udah begini, udah banyak banget kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, karena kebiasaan itulah nanti akhirnya lama-lama itu nggak baca lagi tapi kita udah biasa aja. Ada biasa, itu biasa. Sebenarnya kita kata begitu, kita ini santri dan Islam, harus bisa punya bisa yang baik sikap yang baik itu harus antaranya apa luar lah luar tanah jadi luar cakep dalamnya kan? banyak akhlak itu nanti utamanya buat kita juga nanti utamanya buat kita saling menghormati antara satu dan yang lain jangan kita jelas, makin tapi sampai juga harus punya batasan-batasan tertentu. Jadi ini harus punya di kita seperti jadi diri kita harus punya. Nah ini kan kadang-kadang emang kita kalau udah kebiasaan akhirnya lama-lama jadi kayaknya kayak dia, ya secara biasa hanya ada karena karena akarnya tuh hilang. Maka nah, ini nanti bisa jadi sama iya, dia, nanti nanti bisa sama. Mau perilaku boleh begini, gitu. Makanya kita kalau dalam TV misalnya, kita naik bos beramai-ramai, kita berisik, banget mulai berat bergerak berisik. Orang kan banyak kalau begitu, orang akhirnya kan berjalan, tapi anak muda gitu. Ini kan begitu kan gitu. Ini kan fasilitas umum gitu misalnya. Jadi kita kita harus ada perasaannya gitu. Nah sekarang misalnya kita keracanya, kalau kita nih misalnya merokok di bus gitu ya, ini hati kita nggak dengar ya. <laughs> Jadi yang benar ini, ini kan dia menjadi apa atau apa kalau kita tidak bisa, tidak Jadi saya punya, saya kalau kita banyak-banyak begitu, sebanyak itu ngobrolan gitu, durian itu enak gitu. Tapi kira-kira berkenaan dengan ini, eh, cuma buat patokan kita ini. Artinya bahwa ini yang menjadi sebuah patokan kita Ketika kita terlupa mengerjakan ini, nanti kita tidak enak, kan gitu kan. Berarti kalau masih begitu, kita kita kerja itu jadi bawah. Nah kalau seandainya hati kita kena apapun bentuknya gitu, misalnya kita mengomong ngomong atau nggak ngomong itu mulai mengomong ngomong sekarang begitu jadi emosi gitu. Nah itu ah, ya nah itu artinya bukan masalah Memang pernah, yang tuh Ini mungkin bisa ngomong-ngomong, kadang-kadang sih berpikir nanti masalahnya itu bisa bertambah buruk atau bisa bertambah buruk. gitu. Nah, kalau yang seperti kayak begini ini tetapi diselimutin dengan hal-hal yang seakan-akan titik syari syari. Sesuatu yang seperti titiknya syariat itu, ini menurut itu nanti itu rasanya kita kayak orang benar Makanya kalau kita lihat bagaimana cara Nabi itu berterusan kepada agama, Udo'u ilal sabiki rabbi bil hajj. Itu hikmah Kan gitu. Nah, baru setelah hikmah, baru mulai Nah, mulai ikutil hasanah baru nanti ada nanti sifatnya nanti baru wajah itu kalau nggak bisa juga baru ada yang namanya pertebaan pertebaan Amilu billati ialah menjawablah. lu semua kita kan kan, lagi. Bikin muda mudah lagi cepat kita ditawar juga berapa lagi semua. Alhamdulillah kan iya, ialah sampai bercepat pun harus dengan cara ya. paling baik. Jangan nah, dihitung dasar goblok. Engkol ya lah, tolong lah, ya apa aja disebutnya ini kan bahasa. Bahasanya kadang-kadang ini juga menggambarkan nilai moral belum tahu pendapatnya tidak ah? yang terjadi begitu ini itu. dia benar sifatnya kan? Saya kadang begitu. Kalau ada orang <coughs> saya, kemudian saya kenapa saya, saya gitu. Itu salah lo apa begitu apa harus gua harus pukul dulu apa apa harus gimana itu akhlak tuh mencemarkan nama baik mencemarkan nama nama baik kalau nama ini sudah ya besok-besok jangan ngomong begitu lagi terserah tapi mau terus mau ngobrol dengan mereka tidak sama tidak boleh kalau ada tidak ada apa-apa nah, kita malah justru tidak ada من yang muncul dalam empat dalam nilai-nilai ini juga Dengan dalam pembicaraan modelnya begini itu, kita bisa mengawal dalam bentuk yang berbeda, yang moralis, yang berakhlak, yang bisa lebih elegan untuk menanamkan nilai-nilai itu. Artinya maksud saya ini, jadi ini menurut Tapi yang sampaikan kan bisa memberikan manfaat. Jadi patokan kita ketika kita membuat sesuatu itu gagal ke hati kita. Kalau itu gagal kita gagal terus eh, kalau kalau yang namanya eh, kebajikan itu harus berkhalaqi. Kalau harus berkhalaqi itu itu munculnya dari hati karena dia yang mulia. Tapi ada alasan, alasan yang baik. Oh, enak kalau mau begini kalau ini kalau begini nanti begini nah itu semua nilai nilai kebaikan itu yang munculnya dari ya, hati kan saya bilang begitu jadi ada orang nih misalkan dia eh, apa eh, minta minta terus minta lagi terus minta lagi bagaimana siapa tahu jangan nanti dan nanti stop kan gitu kan supaya dia tidak terus begitu dan dikatakan bahwa dunia harum mau nanti gitu. Yang lain kalau Allah pegang kita, Allah kita kasih ya. terus. Tidak ada masalah. Masalah. Tapi kalau kita belum minta kasih dulu, nah ini kan. Kemudian nanti kalau kita tidak diberi nanti membayarkan dia, maka dia tidak memberi itu tidak dengan lah. Kan tetapnya bisa kerja, bisa kerja gitu. Betul ya kira-kira? Iya. Karena itu hal-hal lain. Terus, Bila tegak itu duduk. Kalau tak dapat hikmah. Baru ke kasih bawa hikmah. Baru dapat nasihat. Agak bisa juga nih gitu. Ah, mulai. Ente eh, kenapa begitu ada begini gitu. Nah kalau saat ini tim gitu, terus gitu, emang tak. Itu sebab itu bahwa jadi lebih berlatih, ah. ya yang seperti kayak begini lah nih, lihat nih, kita kata begitu. Kita ini dari dulu perjuangan kita nggak pernah benar. Karena banyak dilapasi oleh hal-hal yang sifatnya hal Jadi kebanyakan ini gitu, makanya nggak pernah benar. Kalau dasarnya itu benar mana sih orang kita yang nasa nih bagus, nasa umat bagus banyak mana ya? Jadi pertanyaannya gitu. Kalau kita kata Muhammadiyah, kata siapa? orang Jawa. Atau wablah bin Itu memang sudah wablah itu Itu Coba kita mengetahui kata apaan. Allah, Allah, Allah, Allah. Ini dia yang kadang-kadang membawa-bawa syariat itu ada gitu. Setiap perasaan kita kita pikirin akibatnya kesananya apa. Sementara al-ismu mahaja fi sadrika. Itu, itu. Entah nikmatnya. Tapi tidak tahu. Ada balik, lalu kita tangkap. Terus kita pukuli. Ya sudah. Coba lihat perasaan itu. Perasaan kita nih. Memang dipukulin gitu. Hati lu bisa enggak? Begitu loh. Kalau emang kata Nabi kalau paling pukulin, lu habis tenang karena ini kata Nabi, lu pukulin aja kita satu kali kita akan mempukulin gitu. Ada jalan yang gitu. Ada yang hukum kan, hukum Islam, bukan jelas-jelas kalau kita kagak tembak, kalau terus, wah, kalau kita tembak begitu. Mungkin lagi kan gitu kan. melegalitaskan kita, hati kita menjadi kelihatan damai ketika memukulin maling. Saya bertanya, saya bertanya, itu dia pintu Kalau ada maling yang dipukulin di pasar atau di mana, itu siapa yang pukulin kain itu? itu. Kalau minyak benar, dia nggak sampai gitu. Maka begitu. Benar-benar kira Tapi kalau ulang di jalanan depan kita pukulin begitu, mau ke sotan, yakin dan mati kalau sotan lagi. Begitu. <laughs> Kalau ulang begitu. Tapi kan kalau saya hari itu kalau datang itu dia begitu. kalau di begitu. Benar nggak kayak gitu? Oh. Ini kita harus pak, kita bayangin dong kalau begini nih. Berarti mana yang pada dosa, mana yang nggak dosa. kalau lagi praktek belakang itu orang panus, panus begitu. Kalau emang legalitasnya ada. Maka kalau ada musuh kita tekan lehernya untuk perang. Karena terlimitasi dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau orang sudah kesulitan begitu, ini ada yang begini, berapa dia yang belum itu dibentuk-bentuk begitu. Ini apa yang dilakukan banyak orang Islam, itu dihubungi banyak kepentingan manusia. Yang letakkan aja cuma karena yang melihatnya gitu aja, kan ada orang lain yang perlu diperhatiin. Kan Emang ini model kayak gini doang, kemudian lain-lain tapi nggak diperhatiin. Ya, tuh, banyak nanti kepentingan umat Islam itu yang dirugi, dirugikan, dipinta. Jelas ya, begitu. Baik. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi maklum buat kita semuanya. Artinya bahwa ini adalah sesuatu yang bisa melantangi kita. Dan kita bisa akal, bisa lebih sehat cara berpikir, cara berpikir kita. Karena ini terjadi setiap kali kali dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali. Ini bukan jalan menggambar berbohong penjara sepuluh kali. Bukan itu masalahnya. Kenapa kerugian umat Islam ini gara-gara ini? Islam teroris, Islam anarkis, Islam ini kaki ini sudah terdampar yang dibanyakkan. Entah kunjungan lagi terfitnahnya itu ada fitnah tahun itu. Ya. Karena ada antek-antek ini mereka pinter-pinter kalau itu terserah gimana menimbulkan ini. Nanti berbalik. Kan kita harus berpikir mana. Kalau ini kata saya kata kau ketika oh, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersyariah. Berjalanlah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian dari Allah berselangan ada orang Yahudi. Nah, kemudian datang menghampiri Nabi langsung diambil sorban kita. Nabi nya merah, bukan langsung kita akal itu ada lahirnya, ada batinnya. Kalau zahirnya bagus, batinnya belum tentu bagus, harus batinnya di benerin di batin itu ada tata cara, tata caranya orang kalau sholat boleh kan gitu. begitu saja. Neraka jangan rezeki ini menjadi lagi masa lalu. Kalau kita untung, selalu akan ada untungnya. Tetapi banyak sekali rugi, rugi apa juga. Apa orang biar rugi ada rugi yang ada, begitu kan. Jadi ini semua yang lebih ada lebihnya banyak. ada. dari jahat itu nggak lakukan gitu kiai ada terus kalau ada kalau ada masjid berapa angin Jaya, udah betul orang berbayar semua. Tapi bukan kenapa kita pasti ada, gitu maksudnya gitu. Ini orang pada sakit mau mungkin ada itu nggak ada orang orang sakit tidak ramai gitu. Jadi kita nggak orang sakit itu kita harus tolong gitu gitu. Rumah sakit itu udah kacau ini. Kalau orang sakit dia beruntung lah. Dia kadang-kadang gitu ada sama kita. Jelas yang kita ya. Ya, ini nama-nama ini nama-nama. Alhamdulillah, Alhamdulillah, yang Alhamdulillah, محمد وعبد الله عليه على سيدنا محمد